Ini sudah ada Pak Anton? Uh, Silakan Pak Anton. Uh, nanti di negerinya dong yang harus di minta tanggung jawab. Terus memang pemerintahnya gimana ya? Ngomongnya terlalu banyak tapi tindakannya tidak ada. Mem melempem ya. Istilahnya ngomongnya banyak tapi tindakannya untuk real itu yang benar-benar tegas itu tidak ada sehingga orang masih berani mengulang mengulang mengulang eh, sampai kapan eh, rakyat ini jadi capek mungkin lama-lama <laughs> ya thank you Oke, terima kasih Pak Anton. Masih kita tunggu di 6339160. Eh, Pak Sebastian? Ya. Silakan Pak. Ini yang saya lihat di pemerintahan Republik ini era SBY menjadi presiden sebetulnya sudah terlihat dari zamannya Gus Dur. Artinya pemimpin itu tidak terlihat kemampuannya berkuasa secara wibawa. Jadi karena apa yang tadi kita tahu sendiri. Maaf ya, kami telah terputus dengan Bapak Sebastian. Selanjutnya ada Bapak Budi. Ya, selamat silakan. siang Pak. Ya, silakan Pak Budi. Eh, saya bersahaya pegawai KPM pensiunan pegawai negeri sipil gitu ya Pak. Umur sudah 57 tahun. Wah, saya sudah mengabdi kurang lebih 28 tahun di negeri ini. Tapi sayang sekali, saya terus saja pensiunan cuma dapat satu setengah juta per bulan eh, terus saya saya terus saya termasuk 99% itu bersih tidak korupsi waktu tidak korupsi uang segala macam tapi nyesel pak nyesel sekali sampai saat ini saya cuma nangis satu setengah juta per bulan terima kasih itulah karena kita mau bersih kita dapat duit segitu ya akhirnya ya Tuhan yang tahu terima kasih halo Pak Aryo halo selamat sore Pak silakan Pak Aryo itu tergantung Pak sebetulnya ter aduh Kenapa suaranya ini? Eh, itu tergantung Pak, tergantung dari RI 1 lah begitu itu. Mestinya dipilih itu tanggung jawab ke rakyat, tapi kayaknya bagaimana ya? Orang nomor satu di Indonesia itu kok serba meragukan begitu loh. Dari saya terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Aryo. Halo Pak Leo. Iya, selamat sore Gary. Silakan Pak Leo ya saya eh, saya sih nggak sekolah tinggi ya cuman saya berpikir ya perusahaan outsourcing sih bagus juga jadi PNS dikontrakkan saja kemudian perusahaan outsourcing itu sertakan juga tuh sistem akuntansi dan diaudit setiap tiga bulan gitu jadi ketahuan PNS-nya beres nggak beres kalau nggak beres dipecat jadi perusahaan outsourcing, outsourcing ini perlu sekali dan penting perlu dipertimbangkan terima kasih halo Pak Gilbert iya Pak ya eh, pertama ya turut berduka cita nih Pak karena kita lihat ini negara kita ini aduh udah jadi sarang koruptor semua ya pejabat-pejabatnya yang sudah diponis bersalah malah tetap dipertahankan bahkan ada yang dipromosikan ya menjadi jabatan yang lebih bagus gitu ya jadi di sini kalau saya lihat yang salah ini yang salah ya tentu dari pucuk paling atas ya yang salah ya dan ke anak buahnya itu, menteri-menterinya itu. Jadi kalau seperti kayak gini harusnya tegas ya. Mendagri itu harus tegas. Jadi tidak boleh ada yang narapidana atau wah, penjahat bekas diponis bersalah malah dipertahankan atau diberi jabatan yang lebih tinggi. Ya kan, jangan memakai embel-embel tidak ada di dalam undang-undang seorang yang sudah diponis tidak boleh menjabat sebagai eh, jabatan di birokrat. Itu kan tidak ada. Eh, itu tidak boleh sama sekali begitu. Ini menyakitkan hati rakyat. Rakyat sudah susah. Susah untuk cari makan. Melihat, menonton berita, mendengar berita seperti ini. Ini kan contoh yang sangat jelek sekali ini. Jadi saya rasa sih dari pucuk pimpinan ya. Jadi kalau pucuk pimpinan bagus, ya ke bawah juga bagus. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Halo Pak Adi. Iya, juga <clears throat> gitu, kan ya. ya intinya karena gini Pak ya karena eh, apa ya karena atapan tidak bersih sehingga tidak berani me, me, memberi sanksi kepada orang yang melakukan korupsi gitu jadi apalagi ya, nilai yang berkembang di masyarakat sekarang adalah pejabat yang kaya dianggap lebih ber, berwibawa daripada pejabat yang miskin. Jadi per, nilai atau persepsi masyarakat sekarang sudah berubah. Dia tidak seperti mengakui orang jujur lagi, tapi menghormati orang yang berduit. Nah, orang berlomba-lomba cari duit dan korupsi. Dan, Apalagi di Pawai negeri ini tidak ada ukuran keberhasilan Pawai negeri ini hmm, dia naik pangkat tuh karena misalnya keberhasilan tertentu itu enggak. Tapi berdasarkan jenjang karir dan kemampuan dia menyogok pintar kata kusuk atas nah, mereka pasti naik pangkat dan orang ahli korupsi biasanya ahli kata kusuk mereka lah dapat jabatan gitu. Jadi ini sudah persepsinya tentang tentang memberantas korupsi itu tidak ada atau niat untuk memberantas korupsi itu tidak ada jadi niat orang jadi pegawai negeri adalah niat untuk jadi kaya gitu karena duit disitulah kalau dapat jabatan itu udah pasti kaya eh, itu persepsi yang berkembang jadi sekarang ini sudah sudah amburadul lah gue bilang gitu maka syukurlah ada pejabat yang seperti Pak Jokowi yang yang yang sekarang ini harusnya lebih banyak di, di di, apa yang mendapat tempat yang layak lah kira begitu masih. Terima kasih Pak Adi. Halo Pak Firman. Selamat sore Bung Sorry Pak Firman, silakan. Ya ini masalah tahu tidak tahu ya. Eh, pejabat di kita di negeri ini nih pada umumnya itu eh, dimanapun mereka berada itu tuh kalau mereka tuh ditanya masalah tentang negeri kita itu mereka tuh menjawabnya sudah sudah kan narasumber di, eh, apa di media tertentu. Ya, mereka tuh jawabnya tuh semuanya serba tahu. Tapi cuma ada satu yang mereka tidak tahu itu malu. Mereka tidak tahu malu. Dan sebaliknya bila mereka ditanya lagi tentang masalah negeri ini, mereka itu eh, apa kalau mereka sudah eh, apa eh, apa eh, mendapat apa misalnya dituntut dengan korupsi, mereka itu itu menjawabnya tidak tahu pak, ya kan? Tidak tahu, ya lupa, ya kan? Nah, itu bukannya mereka tidak tahu, Pak. Mereka selalu menempar kiri kanan, ya lempar sana sini, ya kan? itu bukannya mereka tidak tahu Pak tapi mereka tidak mau tahu dan mereka tidak mau mengerti Pak sekian terima kasih terima kasih Pak Firman halo Pak Partogi penonton terakhir kita selamat sore silakan Pak uh, biasanya koruptor itu tidak bekerja sendiri dia ya, biasanya ada temannya kerjanya ada anak buahnya ada atasannya kan jadi dia terima setoran terus dia bagi-bagi termasuk ke teman-teman dan ke atasan nah eh, atasan itu sudah nyaman dengan kondisi seperti itu nah begitu ketangkep ya biasanya itu di di korbankan orang itu nah setelah selesai kan hukumannya setahun dua tahun cuman itu Nah setelah bebas dari tahanan dengan teknis macam Nah dia dikembalikan supaya eh, bisa mendapatkan eh, setoran lagi untuk ke atas dan seterusnya Jadi memang sistemnya udah begitu eh, berjenjang dan berjamaah sehingga eh, setelah bebas dari tahanan maka pejabat tersebut akan ditempatkan kembali bahkan dipromosikan yang bisa mengkoleksi lebih banyak lagi eh, korupsi ini gitu loh makanya korupsi itu subur hidup tumbuh di negeri kita yang kita cintai ini begitu mbak saya kira baik terima kasih Pak Partogi Pak Billy selamat sore sore Bapak silakan ya saya kalau lihat Jokowi jadi gubernur itu itu sepertinya memang harus dari atasnya itu bersih ya artinya ke bawahnya itu baru bisa ikutan bersih gitu loh kalau kayak yang nggak mau bersih ya dilibat dikeluarkan dari rutin player gitu loh jadi ini eh, memang dari atasnya tapi kita ini dia setengah-setengah hati itu dia memang harusnya baik tapi dia sendiri nggak berani nindak orang yang korupsi segala macam gitu kayak hambalang gitu coba anda lihat itu udah jelas-jelas si anak sama si Ruh siapa-siapa、uh, eh, si anti Malarang itu memang udah, aduh, udah catat mata lah ya, tapi tetap aja nggak berani kan ditindakan karena dekat dengan batik gitu loh. Makasih. Terima kasih kembali Pak Jeffrey. Selamat sore. Ya begini Bu. Eh, sebenarnya negeri ini negara nggak terlalu susah kalau diatur bikin beresnya. Pada niat aja gitu loh. Soalnya yang salah aja masih dipakai ya tadi niatnya bukan mau bereskan tapi bikin kacau gitu ya ya kayak orang-orang gini lah bikin kacau negara ini hanya hanya dengan niat baik aja kita mau berubah sebagai orang yang benar yang jadi belakang meja jangan teori gitu lah. Kan. Di Pak Jokowi itu udah terbukti dia nggak baik ngomong nggak bertindak soalnya negaranya terlalu seperti ini tapi kalau hanya banyak tabutar ribut sangat di kiri bikin kacau macam dari seru ya negara ini 10 tahun 20 tahun 30 tahun sama aja kayak sekarang itu aja masih terima kasih kembali Pak Benny Eh, selamat sore Mbak. Selamat sore Bapak silakan. Yang paling penting bukan usia aja, tapi tahu malu. Nah di negara ini sekarang ada tuh komentarnya tuh bersih dan tahu malu yang nggak ada itu aja Mbak. Pak Lloyd silakan. Iya, selamat malam. Selamat malam Bapak, silakan. Ya, eh, menurut saya itu menunggu 2014 setelah pemilihan presiden. Cari presiden yang betul-betul uh, ah, anti korupsi dan action langsung orang yang tidak bersih langsung oh, di PHK atau dikeluarkan itu aja terima kasih Pak Hasan selamat sore silakan ya uh, kelihatannya ini kita harus ada penembak misterius baru bisa kok oke itu saja Pak Hasan ya Pak Hasan, selamat pagi ya selamat pagi dengan Bapak Abdullah Ya silahkan Pak Abdullah orang-orang seperti itu tentunya rasa malu rasa malu untuk tebal terus Terputus Pak Abdullah, Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya silahkan. Iya, kasih ya, bang bapak tadi bilang tuh eh, nggak tahu malu gitu jadi harus yang bersih dan tahu malu mestinya pemerintahannya terima kasih Pak Hargo masalah nggak tahu malu nggak tahu malu atau gimana ya cuma yang sudah sadari bahwa korup main di Indonesia ini sudah menjadi kebudayaan kebudayaan eh, korupsinya juga sudah merasuk ke pikiran-pikiran hukum semua jadi memang hukum sudah tidak ditaati lagi jadi ya eh, itulah kebudayaan di Indonesia sekarang yang baru adalah kebudayaan korupsi. Terima kasih. Pak Suyoto? Halo? Ya, silahkan Pak. Ya, jadi sapu yang kotor tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor. Jadi sapunya harus dibersihkan dulu pakai sapu yang bersih. Itu aja Bu. Oke. Okay. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Bu. Silahkan. Uh, eh, ya cukup sulit ya kita kalau sebetulnya kalau semuanya mau sebetulnya sih bisa gitu negara lain bisa kenapa Indonesia nggak bisa gitu selalu nggak bisa gitu DPR kita juga dari tahun ke tahun gitu-gitu ada gitu ketua MPR-nya baru udah ganti gitu-gitu gitu seperti pembiaran saya rasa itu aja ya Pak Husni selamat siang ya selamat siang komentar ya Pak aduh itu para birokrat itu udah ya, banyak ininya jadi udah nggak bisa diinin lagi Putus satu generasi aja udah Indonesia nih makasih baik terima kasih Pak Husni Pak Erwin selamat siang selamat siang ya dikecilkan dulu Pak monitornya Pak oke Silahkan. kalau menurut saya semua institusi itu juga yang dicari pada saat korupsi timbul way out mbak solusi mbak jalan keluar jadi bukan jalur pengadilan terima kasih mbak baik terima kasih Pak Erwin Pak Andre selamat siang selamat siang ya ini angkatan kembali PNSS. mantan malam saya kemarin konstitusi sebetulnya udah melanggar melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1974 bukan hanya PNS aja yang yang yang, yang harus diminta bangsa agung ataupun anggota parlemen yang pernah di penjara tanpa kasus korupsi itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eh, pegawai negeri sipil atau para pelaksana atau anggota parlemen itu tergantung melanggar. Pak Dani, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, silakan, Mbak. Ini bukan rahasia lagi, Mbak. Kalau tidak korup, gimana jabatannya bisa naik? Nah, itu aja sebenarnya. Pak Amin, silahkan komentar Anda. Ah, menurut pendapatan saya pribadi ya, pertama sih pemerintahnya hukumnya nggak tegas. Kedua, sumber mutu manusianya juga kurang, mungkin nggak seluruhnya. Ya. Nah, ketiga ada pengaruh agama juga mungkin. Ya. Eh, sekian terima kasih. Ya terima kasih Pak Amin. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang, Ibu Iya, silakan Pak. Ya kalau Indonesia ini memang pejabat-pejabat kepada pinter pakai topeng nasionalis tapi ternyata sifatnya itu egois, hedonis dan materialis kalau dibilang terus arah kiri katanya terlalu ekstrim bagi pejabat-pejabat yang korup tapi di Indonesia harusnya tahu diri mengundurkan diri dan tidak membela diri. Terima kasih.